Insya Allah untuk uh, besok adalah surah As-Sajadah. Ya, surah As-Sajadah ayat 1 sampai 30 diteruskan dengan surat Al-Ahzab ayat 1 sampai 17. Ini ya, untuk besok bisa Ibu dan Bapak persiapkan surah As-Sajadah ayat 1 sampai 30. Kemudian diteruskan dengan surat Al-Ahzab ayat 1 sampai 17.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 Ada baiknya ibu dan bapak memiliki terjemah perkata ini bagus sekali yang diterbitkan oleh Yayasan Pembinaan Masyarakat Islam Al-Hikmah Jakarta. Ini bagus ya. Insyaallah. Karya besar untuk awam untuk kita yang tengah belajar. Ada terjemah perkata ini. Ada 11 jilid kalau nggak salah. Jilid yang ke-10 halaman ke-141. Ini saya tidak jualan buku, buku ini di toko-toko buku banyak ya. Di Senen apa di mana banyak dan harganya relatif terjangkau lah ya. Untuk eh, dibanding dengan manfaat yang didapat jauh. Kalau sengaja kita nulis-nulis Masya Allah.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 itu majid Zaid bin Fasil يا أيها الذين يا أي kalau tadi amanu يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Itu ya. Ini. Terjemah perkatanya ayat yang ke-6 ya, dilihat ya. Itu <clears throat> surah ke 66 ya ini dia. ada ya. Surat ber surat berapa Pak Ari? Surah ke-6. Surah ke-6 eh, maaf surah ke-66. Surah ke-66 ayat yang ke-6 ini. Ini kalau SMS agak susah sekarang saya nggak bukanya karena banyak materi yang disampaikan ini ya. Itu ya. Mhm. ya ayyuhalladzina amanu tuh ya dilihat ayat di halaman 141 Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladu shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun Wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang keras. Nah ini, kok malaikat keras? Iya, kalau kita kan, saya aja kalau lihat ada pencuri, mencuri barang kita, uh, gedegnya se se seperti apa gitu. Tiba-tiba kalau pencurinya itu ketangkap, terus digebugin gitu ya. Saya suka nggak tega lihat darah keluar itu ya. Nah, ini malaikat yang keras ini tidak punya kas, rasa belas kasih lagi karena memang tugasnya seperti itu. Seperti tugas Pak polisi atau uh, penjaga ya yang uh, karena penjahat itu harus digebugin, harus disiksa, dia tidak punya belas kasihan. Di situ memang diperlukan gitu ya. Nah ini malaikat yang keras, keras hatinya. Jadi lihat nanti orang kan serendah-rendahnya, seringan-ringannya siksaan di neraka itu seseorang yang pakai terumpah, pakai sandal terompah gitu ya. Kalau kita sandal gitu kan. Itu sandal itu terompah itu dipakai, kemudian eh, sampai ke ubun-ubunnya ke kepala itu mendidih. Gitu ya, siksa Allah itu. Allah Rabbi, karena saking panasnya api neraka itu baru pakai terompah. Itu yang serendah serendah-rendahnya siksaan. Bisa dibayangkan ya Allah Rabbi. Karena panasnya api dunia itu bila dibandingkan dengan api neraka itu banding satu berbanding 70 kan. Jadi saat, jadi dari 70 bagian itu ada yang bilang 69. Masya Allah bisa dibayangkan. Jadi panasnya api di dunia itu hanya sepersekian. Ya, jadi 70 bagian, jadi satu bagiannya dikirim ke ke dunia ini. Dan itu sudah dicelupkan ber, beberapa beberapa saat ya, beberapa uh, perjalanan. Kalau enggak enggak berguna api itu karena saking panasnya. Allah Rabbi. Nah ini. Jadi penjaganya adalah malaikat yang keras yang tidak menurhakai Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepadanya itu. Itu. Dan ini mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Coba lihat ya terjemah perkatanya 142. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Nih, kemarin kan sudah belajar ya yang belajar terjemah perkata itu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna ana nahnu. Nah ini amanu itu jawabannya itu dari dari huwa huma hum ya, itu mereka beriman. Ku peliharalah. Siapa yang harus dipelihara? Anfusakum, dirimu. Wa ahlikum dan keluargamu kalau ayat yang sebelumnya hitobnya adalah kepada Nabi dan istri-istri Nabi. Ya, karena Nabi telah mengharamkan sesuatu yang sudah halal. Kemudian karena istrinya Hafsah disuruh untuk merahasiakan, kemudian dia membuka rahasia itu kepada Aisyah. Nah, istri-istri ini boleh memilih kalau ingin cerai silahkan Nabi akan diberikan istri-istri yang soleh, yang konitat, yang sayibat, yang eh, pokoknya yang sempurna baik dari kalangan janda ataupun gadis. Nah itu. Itu ayat berikut ayat yang lalu. Kalau ayat ini adalah hitobnya kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Ku anfusakum. Ku peliharalah anfusakum dirimu. Wa ahlikum dan keluargamu. Dari apa? Nar. Nar di sini bermakna api. Api api yang dimaksud sini api neraka. Api neraka itu waquduhan nasu wal hijarah dan bahan bakarnya api neraka ini manusia wal hijaroh dan batu-batuan. Batu-batu di sini ada yang menyatakan batu-batu yang disembah mereka. Itu patung-patung itu berhala-berhala itu. Alaiha atasnya. Atasnya di, sur, di neraka ini ada malaikat. Malaikah. Malaikatun ghiladun. Malaikat-malaikat yang ghilad, yang kasar. Tadi itu tidak memiliki belas kasihan. Karena memang tugasnya seperti itu. Bayangkan kalau seandainya malaikat kasihan saat disiksa Hutoma itu kan saat di, di, disiksa gitu ya eh, di Al-Humaza itu bagaimana? Narum sampai nar itu muksoda sampai ke dadanya, ke hatinya, masya Allah. Di Al-Humaza kan dibayangkan seperti tangannya diikat, kemudian e, dibakar apinya sampai ke, menyentuh ke dada, Allah Akbar itu ya. Nah ini Malaikat itu tidak punya belas kasihan karena memang tugasnya seperti itu. Gilad yang kasar, syidad yang keras. La ya'sunallah. Mereka tidak menurhakai Allah. Mereka taat kepada Allah. amarahum apa yang dia perintahkan. Apa yang dia perintahkan mereka. Wa yaf'aluna dan mereka mengerjakan. Jadi Allah apa yang Allah perintahkan kepada malaikat ini. Mereka mengerjakannya. Jadi cukup patuh setia. Ma yu'marun apa yang di, mereka diperintahkan. Tidak seperti yang di kita kan. <clears throat> Tapi ini oknum, tidak semua. Eh, tahanan-tahanan e, konglomerat itu yang ya nakal-nakal itu malah bisa lolos dari tahanan kan. Kok bisa gitu loh. Yang sementara orang terlilit hutang satu juta, dua juta, tukang pukulnya minta ampun. Tapi yang miliaran yang ini lepas gitu ya ke luar negeri. Uh, BLB apa ya gitu seperti itu. Sedih sekali emang. Jadi, nah inilah Eh, di zaman Nabi hukum itu setara. Bahkan kata Nabi, kalau Fatimah anakku mencuri akan kupotong tangannya. Nah ini, kesetaraan dalam hukum. Di ayat berikutnya, ayat ketujuh, masih di surat At-Tahrim. ya oh, Surat At-Tahrim ini ya. Ini ayat yang ketujuh. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yaum. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang kafir. Kalau tadi ya ayyuhalladzina amanu, ya. Wahai orang-orang yang beriman di sini ya ayyuhalladzina kafaru. Wahai orang-orang yang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanyalah diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan. Kalau baca ini kan nggak ngerti apa yang dimaksud uzur. Nah ini perlu penafsiran makanya nanti. Ya ayyuhalladzina kafaru wahai orang-orang yang kafir. La ta'tadiru, jangan laknya jangan. Ta'tadiru, wau alifnya itu kamu, kalian ya, dari huwa humahum. La ta'tadiru, janganlah kamu mengemukakan uzur, alasan al-yaum pada hari ini. Innama tuzauna, sesungguhnya hanyalah kamu diberi balasan ma kuntum, apa yang kamu adalah ta'malun kamu kerjakan. Jadi kalau kamu mengerjakan sesuatu pasti dibalas kalau enggak enggak gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Min tahtihal anharu yawma la يخزي الله النبي والذين آمنوا معه Ini ada doa ya Allah Nuruhum yas'a baina aidihim Wa biaimanihim yaquluna Rabbana Atmim lana nurana Waghfir lana Innaka ala kulli syai'in qadir Ini bagus ya doa-doa yang beriman ini ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ini dicatat ya ayatnya dihafal Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu bertaubatlah kalian, bertaubatlah kamu. Ini kan dari anta antum ma antum. Ya. Ilallah kepada Allah. Taubatan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh dan ikhlas. Asa boleh jadi mudah-mudahan dengan taubatmu ini. Rabbukum Tuhanmu. Ayyukaffiru ankum akan menghapuskan, menutupi angkum dari kamu sayyiatikum kesalahan-kesalahanmu. Jadi maknanya bertobat, kita berharap Allah akan menghapuskan seperti tip ek, tip ek masih mending ya. Kalau di tip ek kan masih ada bekasnya. Di komputer sekarang dihapus betul-betul bersih, nggak ada bekasnya. Zaman dulu kan di tip ek, sekarang komputer udah tinggal ngapus aja gitu ya. Di delete, udah hapus gitu. Nah ini jadi kelebihan bagi orang yang bertobat itu kita berharap Allah akan ayyukaffiru ankum sayyiatikum akan menghapus menutupi dari kamu sayyiatikum kesalahan-kesalahanmu. Hanya itu, tidak itu saja. Wa yudkhilakum jannat dan akan memasukkan kamu jannat ke surga-surga tajri yang mengalir min tahtihal anha dari bawahnya yauma la yukhzi pada hari tidak menghinakan siapa Allah Allah An-nabiyya, nabi. Walladzina amanu dan orang-orang yang beriman. Ma'ahu bersama dia. Nuruhum, cahaya mereka. Yas'a, berjalan, bersinar. Baina aidihim, di antara hadapan mereka. Wabi aimanihim, dan di sebelah kanan mereka. Yakuluna mereka mengatakan Rabbana ya Tuhan kami ya Rabb Atmim lana sempurnakanlah bagi kami nurona cahaya kami. Waghfir lana dan ampunilah bagi kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka sesungguhnya engkau. Ala kulli syai' atas segala sesuatu qadir. Engkau maha kuasa ya Allah. Itu sampai situ dulu ya. Eh, terjemah perkataannya. Menarik sekali ini. Uh, kita coba lihat bandingannya ya di tafsir Ibnu Katsir. Kenapa kita harus menjaga dirimu dan keluargamu? Nah ini e, di sini dinyatakan bahwa sudah merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim mengajarkan kepada keluarga baik dari kalangan kerabatnya ataupun budak-budaknya. Dulu kan budak-budak, sekarang budaknya sudah tidak ada hal-hal yang dipatukan oleh Allah dan mengerjakan kepada mereka hal-hal yang dilarang oleh Allah yang harus mereka jauhi. Semakna dengan ayat di atas adalah ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini di mana Rasulullah bersabda. Murus ya ibis salah idha balagha sab'an sinin. Fa idha balagha ashra sinin fa'adribuhu alaiha. Nih, ini ada aliran sekarang kan aliran yang sesat. Nah, kata dia saya memberikan kebebasan kepada anak saya. Biar saja dia beragama apa, dia milih sendiri. Salah nih dalilnya. Ya, jadi kalau memberikan kebebasan tanpa dididik anaknya salah. Ada lagi kan bahwa yang eh, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasirani anak itu lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah suci orang tuanya lah yang akan menjadikan Yahudi dan Nasrani Nih itu dalilnya Makanya harus ngaji gitu ya. Belum apa-apa udah berpendapat yang keliru. Ya, kata dia biarin aja. Anak saya suruh memilih, memilih tergantung dia apa yang dia inginkan. Karena saya tidak mau memaksakan keyakinan. Kalau dia jadi Islam berarti Islamnya keyakinan dia. Salah ini nih. Kewajiban orang tua harus mendidik. Nih, hadis ini jelas juga. Murus sobiya bis sholah. Perintahkanlah kepada anak untuk mengerjakan sholat. Iza balago sab'a sinina. Apabila dia telah mencapai atau mencapai usia tujuh tahun. Suruh sholat, sholat, sholat, sholat. Tapi itu untuk pendidikan ya. Kadang-kadang dia uh, dapat pahala itu kalau sudah balik kan. Kalau sudah. Nah, faida balago ashra sinin dan apabila usianya mencapai sembilan tahun, Fa'adribuhu 'alaiha, maka pukullah dia karena meninggalkannya. Ya, udah usia 10 tahun gak sholat dipukul, tapi pukulnya penuh kasih sayang dan pukulnya kakinya gitu, jangan mukanya ya. Nah ini, dipukul kakinya dengan kasih sayang tapi catatan. Kan uh, ada Ah, Pak itu mukul anaknya kalau gitu mah kurang kencang dia sayang mukul. nggak begitu dah mukulnya mukul kasih sayang tetap aja kalau orang lain yang mukul mah kita hati kita nggak terima. Jadi pukulannya pukulan pendidikan. Jangan salah, jangan dipukul. Wush, sepukul-pukulnya. Ini ya Bu Ani. Ini menurut Lafadz Abu Dawud Termuji mengatakan bahwa hadis ini hasan. Nah, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hal yang semisal ulama pikih mengatakan bahwa hal yang sama diperlakukan terhadap anak dalam masalah puasa. Nah, dididik ya agar hal tersebut menjadi latihan baginya dalam ibadah. Dan bila ia sampai pada usia balik sudah terbiasa untuk mengerjakan ibadah, mengerjakan ketaatan, dan menjauhi maksiat serta meninggalkan pekerjaan perkara yang mungkar. Itu, jadi sudah paham ya maknanya. Ya ayuhalladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu. Nah, di tafsir uh, Al-Misbah Pak Quresh Shihab ini coba kita lihat. Ini ya. Dalam suasana peristiwa yang terjadi di rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti diuraikan oleh ayat-ayat yang lalu, yang lalu kan tentang pribadi Rasul, bagaimana Rasul telah mengharamkan sesuatu yang halal, kemudian uh, tentang istri-istrinya Aisyah dan Hafsah itu. Nah di ayat ini kepada kita, ayat di atas memberi tuntunan kepada kaum beriman bahwa wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu antara lain dengan meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pelihara juga keluarga kamu, yakni istri, anak-anak dan seluruh yang berada di bawah tanggung jawab kamu dengan membimbing dan mendidik mereka agar kamu semua terhindar dari api yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia yang kafir dan juga batu-batu antara lain yang dijadikan berhala-berhala itu. Di atasnya yakni yang menangani neraka itu dan bertugas menyiksa penghuni-penghuni adalah malaikat-malaikat yang kasar-kasar hati dan perlakuannya. Yang keras-keras perlakuannya dalam melaksanakan tugas menyiksa yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang diperintahkan kepada mereka. Allah perintahkan kepada mereka, mereka lakukan, tidak ada belas kasihan. Karena memang diciptakan malaikatnya supaya seperti itu, kasar, keras dalam menegakkan ke perintah Allah. Sehingga siksa yang mereka jatuhkan, kendati mereka kasar, tidak kurang dan tidak juga berlebihan dari apa yang diperintahkan Allah. Yakni sesuai dengan dosa dan kesalahan masing-masing penghuni neraka, dan mereka juga senantiasa dan dari saat ke saat mengerjakan dengan mudah apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Allah. Dalam penyiksaan itu, Para malaikat tersebut senantiasa juga berkata, Wahai orang-orang kafir yang enggan mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, janganlah kamu mengemukakan uzur, yakni mengajukan dalih. Ini kita tahu ya, ayat berikutnya kan ada uzur. Kenapa orang-orang kafir mengemukakan uzur? Saat mau disiksa itu, iya dulu saya kan nggak sholat karena ini, saya nggak jakat karena ini, karena banyak alasan. Kata malaikat, jangan, ingatlah, janganlah kamu mengemukakan uzur, yakni mengajukan dalih untuk memperingan kesalahan dan siksa kamu pada hari ini. Ini nanti ini ya, berarti orang kan seperti itu. Kalau orang salah kan suka banyak alasannya, inilah itu ini ini. Di dunia masih bisa berkel, di sana nggak bisa. Kata malaikat, karena kini bukan lagi masalah untuk memohon ampunan atau berdalih ini adalah masa jatuhnya sanksi. Sesungguhnya kamu saat ini hanya diberi balasan sesuai apa yang kamu dahulu ketika hidup di dunia selalu kamu kerjakan. Kamu selalu ingkar, kamu selalu tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah Rabbi. Oh itu ya. Jadi mengemukakan uzur alasan itu bukan sekarang nanti saat mau disiksa mah jangan disiksa, saya kan dulu nggak sholat, nggak ada sarung, saya kan ini begini, saya kan begini, begini alasan. Tidak ada alasan bagimu, Allah Rabbi. Ayat 6 di atas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat di atas walau secara redaksional tertuju kepada kaum pria, terutama sang ayah, tetapi itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan lelaki, ibu dan ayah. Sebagaimana ayat-ayat yang serupa. Misalnya ayat yang memerintahkan tentang berpuasa. Yang juga tertuju kepada lelaki dan perempuan. Ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing. Sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya ayah atau ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis. Bahwa manusia menjadi bahan bakar neraka ini dipahami oleh toba-toba ini dari ulama dalam arti bahwa manusia terbakar dengan sendirinya. Menurutnya ini sejalan dengan surah Al-Mu'min ayat 72. Nanti dilihat ya, surah Al-Mu'min ayat 72. Nah, yang dimaksud malaikat yang disipati dengan ghilad, kasar, bukanlah dalam arti kasar jasmaninya sebagaimana dalam beberapa kitab tafsir dahulu. Karena malaikat adalah makhluk-makhluk yang halus yang tercipta dari cahaya. Atas dasar ini, kata tersebut harus dipahami dalam arti kasar perlakuannya atau ucapannya mereka telah diciptakan Allah khusus untuk menangani neraka. Hati mereka tidak ada iba, tidak ada kasihan, tidak tersentuh oleh rintihan bagaimana orang yang disiksa. Tolong, tolong panas, panas hancur semua. Tidak. Tidak terpengaruh dengan tangis atau permohonan belas kasih. Mereka diciptakan Allah dengan sifat sadis. Dan karena itulah maka mereka syidad, keras-keras. Allah Rabbi. Yani makhluk-makhluk yang keras hatinya, dan keras pula perlakuannya. Nah ini, bagaimana dengan ayat yang ke-8? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min al anhar. Yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum nuruhum yas'an baina aidihim wa bi aimanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir wahai orang-orang yang beriman bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya pasti Tuhan kamu menghapus kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghina Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di kanan kanan mereka. Mereka berkata, Rabbana atmin lana nurana waqfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Rabb, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Dan ampunilah kami Sesungguhnya engkau ya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Itu dulu ya. Mudah-mudahan oh, kita baru paham. Jadi mengadukan uzurnya itu bukan sekarang nanti saat mau disiksa ah, baru. Ya Allah jangan disiksa saya, jangan dimasukkan ke neraka. Dulu kan saya nggak bisa sholat karena nggak ada harta. Bagaimana dengan Nabi Isa yang miskin? Ya Allah, jangan disiksa saya, harta saya kebanyakan. Bagaimana dengan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman kaya raya tetap. Ya Allah jangan disiksa saya, saya tidak jakat, saya tidak puasa, tidak sholat karena saya sakit terus. Bagaimana dengan Nabi Ayub? Nabi Ayub orang yang miskin. Oh ya Allah saya nggak bisa, nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, saya kan pekerja, saya kan terikat aturan, aturan perusahaan. Bagaimana dengan Nabi Yusuf seorang budak? Allah Rabbi. Baik yang ingin bertadarus silakan ya e, catatan ini hari ini adalah untuk oh iya ini Pak Soehardi di Kelapa Gading. Iya, terima kasih ya nanti saya cek kembali karena saya ini ada sesuai dengan oh sudah sampai awal Bapak salah mengikuti barangkali ya. Kisahnya ini eh, satu 1 sampai lima tiga. Hmm. Iya, barangkali ini saya sesuai dengan catatan. Tadi Mas Ipang yang merotalnya yang mana Mas Ipang maaf? Yang ini ya. Oh yang ini, oh ya berarti untuk Senin ini kemarin kena kosong ini. Ya terima kasih Ibu dan Bapak masukannya karena kami hanya sesuai dengan uh, ini ya. Uh, untuk besok berarti kita teruskan uh, surah ya satu ya 153 ini catatannya ini. Jadi ini untuk Senin di Ralat ya. Terima kasih Ibu dan Bapak e, untuk Al-Mushaful Muratal kita teruskan besok adalah surah Ar-Rum ya 1 sampai 53. Terima kasih. Ini catatannya terlengkap satu untuk pegawai tadi ya. Saya hanya membacakan itu. Baik. Di 0812 828 7881 sudah ada nama-nama. Jadi yang belum kelas C, eh, kelas C sekarang berubah menjadi kelas A tentu tidak bisa hari ini, besok ya. Jadi silakan yang ingin e, bertadarus diawali dari ayat yang ke-6 ya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Silakan di 0812 828 7881. Baik untuk Ibu dan Bapak jangan lupa juga bisa mengikuti seminar ini pada hari Jumat 15 Februari 2008. Ini ada Ustadz Cinta di Auditorium Radio Kayu Manis, Jalan Pisangan Baru Timur nomor 14A Jakarta. Itu ya. E, tidak hanya tubuh yang butuh makanan, makanan yang baik-baik, tapi jiwa dan pikiran kita juga butuh, ya, butuh masukan yang baik. Maka jangan lewatkan kesempatan baik ini dengan menghadiri seminar rohani dengan tema The Power of Silaturahmi. Yang insya Allah akan diselenggarakan pada hari Jumat 15 Februari 2008, pukul 14 sampai selesai. Bertempat di Auditorium Radikai Manis, Jalan Pisangan Baru Timur nomor 14A, Jakarta, 13110. Jadi narasumbernya Ustadz Cinta. Banyak yang tanya namanya siapa, eh, nggak e, tahu nanti aja di saat seminar ya. Saya juga belum tahu namanya. Yang terkenalnya Ustadz Cinta. Biayanya 15.000 termasuk snack dan seminar. Ya, ini ada ada beberapa nanti makalah-makalah. Untuk informasi Ibu dan Bapak bisa menghubungi Ibu Tuti di 850 4908 atau di 856 4142 Kode areanya kan 021 ya. Oke. Baik di 0812 828 Yang umum yang ingin mencoba boleh tapi tes tajwid dulu ya. Kalau tes tajwid bisa, mampu, berarti sudah bisa kelas A. A ini ganti dari kelas C dulu. Jadi kelas C dipindah menjadi kelas A. Kelas A ini yang mahir. Besok yang kelas B. Silahkan ya kami berikan kesempatan ini sudah mengantongi nomor-nomor ada Bapak Syafi'i di Pasar Minggu yang sudah masuk nomor kelas A ini. Ada Bapak Suparman, ada Ibu Khairuddin, ada Ibu Purwati, ada Ibu Ida, Ibu Nur dimuncul, ada Ibu Nurasia. Ini silahkan ya. Ini nama-nama ini. Yang lain yang mau mau masuk boleh tapi tes tajwid dulu. Jadi kalau mau masuk perguruan tinggi kan harus tes dulu. Masa baru SMP sudah ingin perguruan tinggi kan nggak gitu. Jadi ini ada pembagian kelas. Ini terjadi karena kemarin yang nekat, ya nekat belum kelas C, ingin masuk kelas C, ternyata nggak bisa malah marah-marah begitu ya. Udah dibagi kelas ya. Jadi ada kalau besok kelas B siapa aja boleh masuk. Itu kelas B, kelas B. Ini kelas C ya Ibu Purwati. Lagu tidak dipentingkan ya di sini. Ehm, bisa lagu pakai lagu, nggak pakai nggak apa-apa. Silahkan ke 0812 828 7881 karena teleponnya belum bisa ya. Jadi ke 0812 8287881. Kalau ingin mencoba enggak apa-apa. Tapi dengan catatan kalau belum bisa diturunkan jangan marah. Orang belum bisa kan namanya juga tes, tes kemampuan. Silahkan. Baik, kita lihat di ayat ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Baik, ini ada yang masuk kita coba. <clears throat> Assalamualaikum. Oh iya. Ya ayyuhalladzina ka يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم Mad apa tuh? Yaum Mad apa? Huruf lin ketemu satu huruf hidup dihentikan Jadi mad Madlin ya. Innama tuj Kokolah apa tuh? Kokolah su Sugro Ada sukronya tuh ada sukunnya Innya gunnah Innama Manya matobi'i Inna ma tujzauna ma Maknya matobi Ke ikhfa Kenapa ikhfa? Karena mati ketemu ta inna ma tujzauna ma kuntum ta'amalun Tuh matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan Jadi mat Orid sukun Ya يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم In gunnah. Ada berapa huruf gunnah? Dua. Apa? Nun dan mim bertasdid. Cara bacanya tiga. Karena ada tasdidnya dibaca double. Karena ada tasdidnya di nun dan mim dibaca dengung ke hidung. Itulah gunnah. Dan ada panjangnya. Berapa panjangnya? Satu alif sampai satu alif setengah. Ya, satu alif sampai satu alif setengah atau dua sampai tiga harokat. Itu. Iya, kita sudah coba. Iya. <clears throat> Waalaikumsalam. Radio Bapak dikecilkan aja. Atau dimatikan. Bapak dengarnya di telepon, di handphone aja. Iya, siapa ini? Pak Rudi. Pak sudah kelas C belum? Ya, udah hilang lagi nih. Iya, silahkan. Apanya hilang? <laughs> iya. Sudah ketemu? Surah At-Tahrimnya? Matiin dulu deh. Oh, baik, baik. Ya, mangga, mangga. Nanti masuk lagi. Untuk yang tadi pagi bukan Ar-Rahman ya, Bapak, Ibu. Tadi pagi al Murata Muratatu Surah Ar-Rum. Ayat 1 sampai 53. Nggak ada Ar-Rahman. Itu, Bapak, koreksi ya boleh-boleh aja, Ibu. Tapi tadi pembacaan Al-Mushaful Muratab itu Arum 1 sampai 53. Karena tadi bacanya itu untuk besok. Nih, itu jadi ya ulang lagi lah surah Arum ayat 153 untuk besok. Gitu. Jadi tadi e, diulang-ulang lagi. Karena mungkin ada satu dan lain hal di bagian operator itu ya. Tidak, tidak nyambung. Bukan Ar-Rahman tapi. <clears throat> Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan? Ah, Salahuddin. Ya? Salahuddin. Ya, silahkan. Ya. Radio Bapak dikecilkan aja volumenya. Volume radio Bapak dikecilkan.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 وبأيمانهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير Terima kasih Bapak. Ya. Ya. Terima kasih. Bapak nomor 8 ya nomornya ya. Sudah keluar. Ya. ya. Bapak nomor 8 kalau masuk ya. Baik. Bapak nomor 8 sudah bisa masuk di kelas A, kelas mahir ya. Nah, jadi kalau yang belum punya nomor nanti nggak bisa. Silahkan. Jadi eh, kelas A, kelas A itu dulunya kelas C. Ya jangan nekat kalau yang belum. Tapi kalau mau nyoba boleh. Cuman kalau kalau nggak bisa jangan marah tuh. Kan ada kelas-kelasnya yang belum bisa jadi kelas B ya bukan apa-apa jadi lama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan? Dari Pak Sarudin lagi nih. Pak Sarudin. Ya, silahkan ya. Pak Sarudin. Radio Bapak dikecilkan ya volumenya oh, ya. Iya. Ya, silahkan. Diteruskan ayat yang ke-9. Ya oh, ayuhan Nabi. Bukan, ya? Oh, mau jadi pertama dari mana? Ya. mau belajar ya. Dari ayat mana? Yang ayat 6 itu. Oh, boleh, boleh. Silahkan. Ya ayuhaladina amanuku anfusakum. Boleh, boleh. Silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Jangan kepanjangan bismillahnya Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Tasjidnya nih Bismillahir Bismillahirrahmanirrahim Yuk pendek. Yuknya ada hamzahnya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Yuk pendek. Yuk mar. Bapak belum kelas C nih. Bapak di kelas B masih. Mohon maaf. Bapak udah bisa baca tapi belum lancar. Ya Pak ya? Mana apa-apa Bapak nyoba. Bapak sudah bisa nih, dikit lagi. Sebentar lagi bisa kelas A ya. Iya, tapi Bapak masuknya nanti di kelas B besok ya. Terima kasih Bapak. Ya jangan marah ya. Anda ya. Baik Bapak. Iya. Bapak sudah udah udah bisa baca, tinggal dikit lagi aja ya. Iya. Ya, insyaallah baik Bapak. Terima kasih. Terima kasih banyak ya iya, baik Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan kalau dibilang belum kelas C jangan marah enggak apa-apa kok sama aja. Kelas B, kelas A, kelas C itu cuma kelas di sini. Tapi nilainya kita nggak tahu. Tapi maaf Bapak Ibu, waktunya habis. Besok uh, kita pagi masih di surat at kasur ya. Mohon maaf waktunya habis. Jadi insya Allah besok uh, kelas B. Kelas B masih at kasur, boleh milih. Boleh at kasur, boleh al boleh Al-Adiyat. Yang deket-deket aja atau boleh Wal Asri. Yang deket-deket sekitar at kasur. Nah, sekalian terjemah perkata, ter tafsirnya masih di surat at kasur kan belum selesai itu. Selesai surat At-Takasur tafsirnya terus nanti ke Al-Qari'ah. Di Al-Qari'ah itu lu uh, tentang kiamat itu Masya Allah nanti ya lebih lebih ini lagi dahsyat sekali. Baik Ibu dan Bapak ada saran dan kritik silahkan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. Ada kritik, ada saran saya senang sekali. Jangan lupa yang punya waktu hari Selasa uh, insya Allah saya ada taklim di Pesona Kahyangan Depok jam 10 pagi terbuka untuk umum ya di Pesona Kahyangan Depok di komplek uh, di blok BP nomor 1 terbuka untuk ibu dan bapak hari Jumatnya kita ada taklim di Depok uh, juga di biasa ya di Kartini 58 itu hari Jumatnya pindah menjadi jam 1 biasanya pagi sekarang jadi jam 1 mengingat hari Jumat waktunya terburu-buru jadi silahkan Eh, untuk informasi lengkap silakan ke 0812 828 7881. Terima kasih untuk semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebaskanlah jiwa manusia dan merdekakan budak belian. Maka laki-laki